Dan kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan untuk bisa melanjutkan majelis ilm. Itu kajian yang dikaji adalah Al-Quran dan Sunnah. Itu merupakan kenikmatan yang sangat besar yang belum tentu saudara kita yang di luar sana, yang jauh dari komunikasi atau yang semisalnya di pelosok-pelosok yang ada di sana bisa mendapatkannya. Walhamdulillah kita masih dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengkaji kembali yaitu kitab-kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah terutama kitab yang akan kita lanjutkan ini kitab seputar Al-Asma wa Sifat yaitu kitab seputar nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala karena banyak kelompok-kelompok sesat yang mereka menyeleweng daripada pembahasan seputar asma wa sifat ini mereka ada yang berlebihan, ekstrim, sampai berani meniadakan nama dan sifat dari Allah Subhanahu Wa Taala, seperti Jahmiyah. Ada juga kelompok yang meniadakan sifat tapi nama menetapkan, seperti Mu'tazilah. Ada kelompok yang mereka bergaya menetapkan nama dan sifat tapi dibatasi cuma tujuh saja. Seperti asyairah Ahlu sunnah wal jamaah adalah masalah asma wa sifat. Mereka menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala punya nama-nama dan sifat-sifat yang sangat banyak sekali. Tidak terbatasi dengan batasan-batasan yang kita ketahui. Dan ahlu sunnah dalam menetapkan nama dan sifat tidak mentamsil menyerupakan dengan makhluknya tidak pula mentaknyif membagaimanakan bentuknya kayak ini bentuknya kayak gitu alusunnah tidak demikian dan tidak mentaktil tidak pula menolak namun menerima dan tidak pula mentahrif mengubah makna jadi kalau ahlu sunnah melihat dalil bahwasanya Allah Taala pilih tangan, ya tangan beneran. Bukan tangan diartikan kenikmatan. Tangan diartikan kudrah, kemampuan itu enggak benar. Tangan ya tangan beneran. Yang sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita lanjutkan biar tambah jelas. Nanti sambil kita berikan faedah-faedah yang berkaitan masalah asma sifat, halaman 68. Halaman 68 pertengahan itu. Kadzalika Qala Asy-Syaikh Shalal Fauzan asabahullah atau bagian bawah itu ya 90 catatan kaki 96 itu atau 92 ya wa qawluhu fil kufar dan perkataan Allah Subhanahu wa taala mengenai orang-orang kufar ghadiballahu alaihim Allah taala marah dan murka terhadap mereka Nah, di sini Ahlus Sunnah menetapkan sifat marah bagi Allah Subhanahu wa taala. Namun marahnya Allah Subhanahu wa taala beda dengan marahnya dengan makhluk. Kalau makhluk itu marah, ada konsekuensi yang mungkin dengan sebab marah tersebut apa? menghukum atau yang semisalnya. Tapi kalau marahnya Allah Subhanahu wa taala itu sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. nggak bisa disamakan dengan makhluk. Nam seperti itu. Nanti kita lihat bagaimana perbedaannya. Kalau makhluk itu biasanya marah. Nah, barakallahu fikum kemudian apa? Setelah marah melahirkan semacam hukuman. Paham ya? Menghukumi. Misalkan memukul atau membalas atau misalnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala ketika marah kepada hambanya, marah kepada orang kafir, itu marah yang hakiki yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak bisa disamakan. Kita lihat aja. Qala Asy-Syaikh Shalal Fauzan asbahullah bagian bawah itu min sifatillahi jalla wa ala al-fi'liyah al-ghadab. Termasuk sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala al-fi'liyah, sifat fi'liyah itu sifat yang berkaitan dengan perbuatan Allah taala. Insya'a fa'al wa illam yasha' lam yaf'al. Jika Allah taala menghendaki untuk melakukan, melakukan. Dan jika tidak, tidak melakukan. Itu namanya sifat fi'liyah. Beda sama sifat zatiyah. Kalau sifat zatiyah itu sifat yang senantiasa terus-menerus ada pada Allah taala. Bedakannya itu sifat zatiyah. Allah taala disifati berbicara atau tidak? Berbicara enggak? Berbicara. Senantiasa terus-menerus Allah taala disifati dengan sifat berbicara. Mau bicara atau tidak, Allah taala punya sifat berbicara. Berarti zatiyah. Tapi untuk individu ucapan Allah taala berbicara kepada Nabi Musa. Berbicara kepada Nabi Muhammad SAW. Pembicaranya itu beda-beda atau sama, sama sama saja? Berbeda-beda. Di waktu yang sama atau waktu yang berbeda? Di waktu yang berbeda. Nah, dilihat dari satu sisi, sifat kalam itu sifat fi'liyah. Karena tergantung dengan kehendak Allah Ta'ala. Ketika Allah telah menghendaki berbicara kepada Nabi Musa, berbicara. Ketika tidak, enggak berbicara. Tapi sifat kalam ini senantiasa ada pada Allah Subhanahu wa taala bedakan. Kalau makhluk itu sifatnya bagaimana? Berbuat dulu baru tersifati. Ya enggak? Si fulan disifati dengan berbicara karena berbicara. Sebelum dia berbicara enggak disifati. Tapi Allah Subhanahu wa taala senantiasa terus-menerus memiliki sifat apa? Kalam. Adapun individu kalam, ucapan ini, ucapan itu kepada Nabi Musa, kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu berbeda-beda. Paham ya? Itu disebut sifat fi'liyah. Cara bedakannya mudah sekali, antum nggak perlu bingung. Fi'liyah itu yang berkaitan dengan perbuatan dan kehendak Allah taala itu fi'liyah. Zatiyah itu sifat yang senantiasa menempel, ada terus pada Allah Subhanahu taala. Karena sifat nggak pernah terpisah dari zatnya. Nanti kalau antum mendengar pemikiran sesat yang mengatakan sifat terpisah dari zatnya, itu pemikiran yang keliru. Sifat itu nggak pernah terpisah dari zatnya. Faham ya? Contohnya, jaa rajulun jamilun telah datang seorang laki-laki yang ganteng. Mungkin enggak gantengnya di luar masjid sana, laki-laki di dalam masjid? Mungkin enggak apa sama? Gantengnya di luar sana, laki-lakinya dalam masjid. Atau menyatu? Menyatu. Ya enggak? Sifat pun enggak terpisah dari zatnya. Jadi kalau antum katakan sifat terpisah dari zatnya itu keliru. Faham maksudnya? Allah Subhanahu wa taala disifati dengan sifat kalam berbicara, ya memang sifat kalam itu ada pada Allah taala gitu. Faham ya? Enggak terpisah. Ini untuk membantah orang-orang apa orang-orang e, Asy'ariyah atau yang semisalnya. Mereka mengatakan Allah taala menciptakan enam kalamnya di pohon katanya. Paham ya? Allah taala berbicara kemudian enam barakallahu fikum melalui media pohon misalkan. Paham ya? Kemudian barulah Jibril menghikayatkan atau mengungkapkan dari pohon tersebut. Berarti sifatnya dipisahkan dari zatnya. Itu keliru ya? Nah, barakallahu fikum sifat tidak bisa terpisah dari zat. Sekarang kita semuanya memiliki sifat yang inti. Mawjud namanya, ada. Nah, sekarang antum Abu Mu'ad. Antum ada enggak? Nah, sifat ada ini sifat yang inti. Setiap orang yang dia mengaku manusia dan juga mengaku sesuatu pasti dia punya sifat ada. Kalau dia enggak punya sifat ada bukan sesuatu. Antum al-akh. Eh, na'am barakallahu Hasan. Sesuatu bukan? Karena ada. Penting itu ya. Karena Jahmiyah meniadakan Jahmiyah. Jahmiyah mengatakan Allah taala itu ada enggak? Ada. Tapi adanya Allah taala tanpa nama, tanpa sifat katanya. Allah musta'an. Keliru enggak kira-kira? Ada sendiri sifat bukan? Sifat terbantah di situ. Katanya ada. Ada kok kosong dari nama dan sifat? Enggak mungkin. Sesuatu itu kalau dikatakan sesuatu karena ada. Kalau bukan kalau nggak ada bukan sesuatu. Jangan sampai keliru ya. Cuman sesuatu yang ada itu ada yang nampak, ada yang tidak nampak. Hah? Sekarang antum, sesuatu bukan nampak nggak? Nah, karena sesuatu ada, ada yang nampak, ada yang tidak nampak. Jin, malaikat, sesuatu bukan tapi nggak nampak. Tapi ada. Ini harus dipahami loh. Karena Jahmiyah mengatakan Allah taala ada nggak? Ada katanya. Nah, namanya apa? Sifatnya apa? Enggak ada nama, enggak ada sifat katanya. Terbantah pada poin pertama ada. Pahami ya, Bapak ya? Nah, ini kenapa ana bahas? Karena nanti disebutkan juga itu loh. Orang-orang itu pengennya memisahkan sifat dari zatnya. Sangat keliru. Jahmiyah bodohnya mereka ketika mengatakan Allah telah ada kemudian ditiadakan sifat ada. Akhirnya menyerupakan Allah Taala dengan sesuatu yang tidak ada. Parah enggak? Parah. Menyerupakan Allah Ta'ala dengan sesuatu yang ada aja haram hukumnya. Apalagi menyerupakan Allah Ta'ala dengan sesuatu yang tidak ada. Tambah parah enggak? Nah itu keadaan Jahmiyah. Sampai-sampai para ulama mengatakan Jahmiyah tidak masuk dalam 72 golongan. Berarti kufar bukan? Kufar. Yang tidak masuk dalam 72 golongan Jahmiyah sama Rawafid, Rafidhah. Paham ya? Jadi mereka bukan laisu bi muslimin. mereka bukan kaum muslimin. Mohon salah ya. Kita lanjutkan biar tambah jelas. Kata beliau al-ghadab annahu yaghdab subhanahu 'ala kuffar. Bahwasanya Allah taala marah terhadap orang-orang kufar. Ghairul maghdubi 'alaihim. Sebagaimana dalam dalam surat Al-Fatihah antum baca tiap hari. Di dalam salat antum, na barakallahu fikum ketika antum meminta petunjuk ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairul maghdubi 'alaihim bukan jalannya orang-orang yang dimurkai, yang mendapatkan kemarahan Allah taala. Siapa mereka ini? Orang-orang Yahud. Karena orang Yahud kenapa dimurkai? Kenapa dimarahi Allah taala? Karena punya ilmu tidak beramal. Faham ya? Nah, alimu walam ya'malu. Mereka punya ilmu tapi enggak mengamalkan. Itu orang Yahud. Kemudian apa? Ghair maghdubi alaihim waladdallin. Addalin. dan bukan jalannya orang-orang yang sesat. Siapa yang sesat itu? Nasara. Kenapa? Karena mereka beramal tanpa ilmu. Faham maksudnya? Nah, jadi syahidnya di situ Allah telah murka. Tapi murkanya ada sebabnya di situ. Nah, kita lihat di sini. Fallahu jalla wa ala yaghdabu ala kuffar wa yaghdabu ala ba'di ahli kabair. Maka Allah Subhanahu wa taala murka dan marah terhadap orang-orang kufar dan marah kepada sebagian pelaku-pelaku dosa besar. Li'annahu subhanahu yaghar ala hurmatih. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala memiliki kecemburuan terhadap perkara-perkara yang Allah taala haramkan. Cemburunya bagaimana maksudnya itu? Maksudnya kalau ada yang melanggar dari hamba-hambanya Allah taala sangat tidak suka. Paham ya? Sehingga murka, marah fayaghdab idza antahak in idzan tuhikat hurumatuh. Maka Allah taala marah manakala apa? Manakala perkara-perkara yang Allah haramkan dilanggar. Ada sebabnya enggak berarti? Ada sebabnya. Para ulama sampai menyebutkan namanya sifat muqabalah. Muqabalah itu sifat yang sifatnya imbal balik, membalasi. Allah taala marah karena mereka bikin marah gitu loh. Allah taala menipu karena mereka membikin daya tipu daya. Ya enggak? Allah Subhanahu wa taala bikin makar karena mereka bikin makar duluan. Itu namanya sifat muqabalah. Sifat yang bentuknya muqabalah, membalasi. Paham ya? Membalas orang yang bikin kejahatan itu termasuk bentuk keadilan kalau dia mampu membalas. Paham? Allah taala mampu. Paham maksudnya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kita lihat sini. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihi wa la'anahu Barang siapa yang bunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka jahanam, kekal di dalamnya. Dan Allah telah murka terhadapnya dan Allah telah melaknatnya. Ini bayangkan, Allah telah melaknat, murka terhadap pelaku dosa besar. Ingat-ingat yang sudah kita lewati dahulu, laknat kalau muncul dari Allah Subhanahu wa taala apa maknanya? Naam, at-tardu wal ibtiadu min rahmatillah. Diusir dan dijauhkan dari rahmat Allah taala ini hafal ya. Laknat kalau muncul dari Allah taala, Allah taala melaknat fulan, melaknat eh, pelaku dosa besar misalkan. Artinya apa? Pengusiran dan penjauhan dari rahmat Allah taala. Ini dihafal karena nanti beda dengan laknat yang muncul dari manusia. Si fulan melaknat fulan. Kadang gitu kan? Kalau dari manusia maknanya hanya mencaci maki dan menghina. Karena manusia nggak bisa mengusir, nggak bisa menjauhkan dari rahmat Allah Taala. Yang bisa mengusir dan menjauhkan dari rahmat Allah Taala hanya Allah Taala. Bedakan ya. Jadi kalau antum dengar si fulan melaknat fulan, artinya apa? As-sabbu asabu As-sabbu mencaci maki dan menghina saja. Itu kalau sesama manusia. Tapi kalau laknat muncul dari Allah Taala apa tadi? at wal ibtiadu min rahmatillah. Penjauhan dan pengusiran dari rahmat Allah taala. Bayangkan, kalau sudah dijauhkan dan diusir rahmat dari rahmat Allah Subhanahu wa taala alamat enam kesengsaraan wal billah. Naam. Syahid di sini Allah taala marah terhadap orang-orang yang membunuh orang mukmin yang lainnya dengan sengaja. Di sini pelaku dosa besar ya. Jangan sampai diambil pendalian sini Lafat apa? Fajazahu jahannam khalidang fiha. Karena orang-orang Khawarij mereka berdalilkan dengan ayat ini bahwasanya pelaku dosa besar kafir kekal dalam api neraka. Diambil dari mana? Khalidan fiha itu atau perhatikan baik-baik ayatnya itu khalidan fiha. Nah, maka balasannya neraka jahanam kekal di dalamnya. Berarti pelaku dosa besar kekal dalam neraka. Kita katakan tidak benar. Pelaku dosa besar menurut ahli sunnati wal jamaah tahta masyiatillah ingat-ingat. Pelaku dosa besar menurut pendapat yang sahih itu pendapat ahli sunnati wal jamaah di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Insya'a 'adzabahu wa insya'a ghafara lahu. Jika Allah taala menghendaki untuk mengadab akan mengadabnya. Dan jika menghendaki untuk mengampuni diampuni. Itu hukuman untuk pelaku dosa besar. Jangan sampai bingung ya. Karena Khawarij berdalilkan lafaz dan fiha. Nah, terus bagaimana ini ayat ini? Kita katakan khulud makna khulud dalam bahasa Arab itu tidak maknanya kekal terus-menerus. Tapi khulud kadang kala maknanya adalah apa? tinggal lama di neraka. Tinggal lama itu yang namanya tinggal lama suatu ketika ada berakhirnya gitu ya. Nah, barakallahu fikum. Ada juga yang maknakan yang kekal dalam api neraka adalah yang membunuh seorang mukmin eh, meyakini akan halalnya darahnya. Paham belum? Jadi dia yakin, meyakini halal darah seorang mukmin, malah dia bunuh. Dia berarti apa? Kafir karena menghalalkan darah kaum muslimin. Kekalah dalam api neraka. Itu benar. Tapi kalau sekedar membunuh, eh, nah bunuh diri misalkan, itu hanya dosa besar. Paham ya? Nah, ucapan hanya dosa besar itu membedakan antara yang kekufuran tadi itu. Wa illa sama-sama berbahaya. Faham ya insyaallah ya? Nah, jadi pelaku dosa besar di neraka kekal atau tidak? Eh, akhir syad. Di neraka kekal enggak pelaku dosa besar? Tidak. Tapi di neraka bagaimana nih? Di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala itu diingat baik-baik. Karena Khawarij dan Mu'tazilah, dua kelompok sesat ini sepakat bahwasanya pelaku dosa besar kekal dalam api neraka. Kelompok apa tadi? Khawarij dan Mu'tazilah, kelompok yang sangat berbahaya sekali. Kita lihat lagi. Ghadaballahu nam ghadiballahu alaih bisababi jarimatil qatlil mu'min 'amdan wa 'udwana. Masyaallah. Allah telah murka terhadapnya. Sebabnya karena apa? Tindakan kriminalitas kejahatan pembunuhan terhadap seorang mukmin dengan sengaja dan juga permusuhan. Nah, itu sebabnya Allah telah marah, murka. Fal ghadabu min sifatillahi azza wajal. Maka sifat apa? Marah merupakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Fallahu yaghdab wal makhluq yaghdab. Ini bedakan nanti. Allah taala marah dan makhluk juga marah. Kita bisa enggak marah? Bisa, tapi marahnya makhluk lain dengan marahnya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ketika datang orang salah satu sahabat datang kepada Rasulullah untuk meminta suatu wasiat. Ausini Rasulullah. Apa kata Rasulullah alaihi wasallam? La taghdab. Faraddata miraran qala la taghdab. Kamu jangan marah. Maksudnya bukan meniadakan sifat marah tidak. Maksudnya kamu jangan marah. Pertama tanpa sebab. Paham ya? Kedua marah dengan amarah yang berlebihan. Orang marah wajar atau tidak? Wajar. Tapi kalau sampai berlebihan, eh, melebihi kadarnya melampiaskan amarahnya dengan membunuh saudaranya, menyakiti saudaranya, memukul saudaranya itu berlebihan. Paham ya? Makanya yang paling kuat itu bukan orang yang paling kuat gulatnya, bukan orang yang paling kuat bela dirinya bukan, tapi orang dikatakan paling kuat adalah orang yang apa? Yang bisa menahan rasa marah. Nah, yang bisa menahan amarahnya ketika dia marah. Sebagaimana perkataan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa? Laisa syadid bisur'ah, shadidu syadidu alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Orang dikatakan kuat itu bukan orang yang kuat gulatnya kuat bela dirinya, bukan itu. Tapi orang dikatakan kuat adalah orang yang menahan dirinya ketika dia marah, menahan dia. Paham ya? Nah, karena apalagi syariat Allah Taala dilanggar, marah dia. Cuman marahnya ini jangan sampai berlebihan. Paham ya? Seperti itu. Nah, kalau perlu menyampaikan kebenaran sampaikan. Tapi kalau sampai membunuh orang eh, atau sampai nambarakallahu fikum berlebihan kemudian menghina mencaci maki, apalagi sesama kaum muslimin atau bahkan ahlus sunnah hindari nah barakallahu fikum seperti itu kita lihat ini Allah taala marah dan makhluk juga marah walakin laisa ghadabullah laisa ghadabullah ya jalla wa ala ka ghadabil makhluk masyaallah akan tetapi marahnya Allah taala itu enggak seperti marahnya makhluk nah, ini penting ini sama-sama marah tapi apa tidak sama marah dan hakikatnya enggak sama sama-sama marahnya tapi hakikatnya ber beda. Ini sudah kami sebutkan dulu kaidah yang sangat bagus. Kaidah dalam memahami asma wa sifat. Masih ingat enggak kaidahnya? Masih ingat atau Ayo sebutkan. Naam ahsan tabarakallahu fiikum. Dulu sudah kami sebutkan berkali-kali itu ya. Kaidah yang penting sekali dalam masalah asma wa sifat. Al-ittifaqu fil asma' la yastalzim al-ittifaq fi dzawati wal haqa'iq. Sama dari sisi nama itu, sama dari sisi nama itu tidak mengharuskan sama dari sisi zat dan hakikatnya. Faham insyaallah ini? Nama boleh sama, tapi hakikat berbeda. Ya enggak? Nah, contohnya di Medan, contoh aja ini ya, Anda contoh pakai contoh di Medan. Kalau yang antum pahami selama ini BPK itu apa BPK? badan pengawas keuangannya. Nah, tapi kalau di Medan itu sama tulisnya BPK tapi babi panggang karo. Paham ya? Nah, sama tulisannya hakikatnya berbeda. Itu bisa gitu loh. Nah, Allah Taala juga marah, makhluk juga marah. Tapi sama-sama sifat marah berbeda hakikatnya. Paham baik-baik ya? Kalau antum pahami ini nanti, antum akan memahami semua sifat-sifat Allah Taala. Allah Taala punya tangan, punya tangan. Kita punya tangan enggak? Punya tangan enggak? Punya tangan, tapi beda hakikatnya. Selesai urusan. Enggak usah dibayang-bayangkan. Paham ya? Kita enggak dituntut membayangkan. Yang dituntut kita adalah apa? Al-imanu bihi wajibun. Mengimani itu wajib. Membayang-bayangkan itu bisikan syaitan yang terkutuk. Menanyakan bagaimana tangannya? Bid'ah pertanyaannya. Enggak usah banyak tanya sudah. Yakini Allah Taala punya tangan enggak? Sama enggak tangan kita? Eh beda. Bagaimana tangannya? Wallahu a'lam. Makna tangan apa? tangan yang hakiki yang layak sesuai dengan keagungan Allah taala. Itulah halus sunnah. Jadi pembahasan seperti ini kelihatannya sulit tapi sebenarnya tidak sulit. Kadang rumit. Paham ya? Rumit untuk dipahami tapi sebenarnya mudah kalau menghafal kaidah tadi itu. Sama dari sisi nama tidak mengharuskan sama dari sisi zat dan hakikatnya selesai. Satu kaidah untuk memahami semuanya udah. Paham ya? Nah, karena yang namanya al-istirahat, kebersamaan dari si nama itu mungkin saja gitu ya. Sekarang taruhlah di dunia ini yang namanya Mahmud satu orang atau banyak orang? Namanya Mahmud itu, banyak orang kan? Banyak orang. Tapi apakah semuanya sama hakikatnya? Beda. Mahmud si A ini pencuri. Mahmud yang si B ini dia pembegal misalkan. Mahmud yang si C Sunni Salafi. Namanya sama-sama Mahmud. Insyaallah di sini enggak ada nama Mahmud ya. Anak ambil contoh yang tidak ada sini. Paham ya nanti biar enggak tersinggung ya. Nah, barakallahu fik. Maksudnya bagaimana? Nama itu sama mungkin tapi hakikat berbeda itu pahami baik-baik. Karena masalah asma sifat ini enggak sembarangan. Kalau enggak paham bisa tergelincir berbahaya. Nah, kita lihat di sini. Kata beliau akan tapi marahnya Allah taala itu enggak sama dengan marahnya makhluk. Lima bainal khaliq wal makhluq minal minal farq al-'azim, masyaallah. Kenapa? Dikarenakan antara pencipta dengan makhluk itu ada perbedaan yang sangat besar. Beda pencipta dan makhluk. Makhluk itu nggak bisa menciptakan, bisanya hanya memindah. Si fulan menciptakan pesawat, kita katakan enggak, enggak menciptakan pesawat. Mindahkan dari barang yang semula belum jadi sama dia bagaimana caranya dibikin menjadi pesawat, bukan menciptakan. Kalau menciptakan itu kun fayakun. Ya enggak? Jadi langsung jadi, tapi apa ada manusia seperti itu. Apakah ada? Eh? Misalkan dia orang profesor misalkan kemudian pesawat, jadi pesawat beneran. Enggak bisa. Paham ya? Ini sebutan bagus sekali ini. Perbedaannya sangat besar antara al-khaliq wal makhluk. Fala tashabuha baina ghadabillah wa ghadabil makhluk, maka enggak ada kesamaan antara murkanya dan marahnya Allah taala dan marahnya makhluk. Ingat-ingat. Wa in istaraqat hadhihi sifah fil lafzi wal ma'na, lakinnaha la tashtariq fil kaifiyah wal haqiqah kasair sifat Masya Allah ini penjelasan sangat bagus sekali walaupun sama sifat tersebut dari sisi lafad dan maknanya tapi hakikatnya berbeda ya enggak antum marah Allah taala juga marah lafadnya marah ya enggak makna marah tahu sendiri bagaimana marah ya enggak cuman hakikatnya berbeda seperti itu nah lakinnaha la tashtariku fil kayfiyah tapi enggak bisa sama dalam kafiyah bentuknya wal haqiqiyah wa haqiqah dan hakikatnya kasair sifat seperti sifat-sifat yang ada semuanya oleh karena itu Imam Malik bin Anas Imam Malik bin Anas Imam Darul Hijrah Abu Abdullah ketika itu ditanya tentang masalah apa istiwa beliau ditanya itu bagaimana istiwanya Allah Subhanahu wa taala kata beliau apa al istiwa'u ma'lum istiwanya itu diketahui Eh, wal kayfu majhul. kayfiyahnya itu enggak diketahui. Maksudnya bagaimana? Orang enggak ada yang tahu kayfiyahnya bagaimana. Hakikatnya bagaimana? Bentuknya kayak apa? Enggak ada yang tahu. Tapi apa kata beliau? Wal imanu bihi wajibun. Mengimani tentang masalah istiwanya Allah Taala itu wajib. Wasu'alu anhu bid'atun. Pertanyaannya bid'ah. Jadi ini dikiaskan. Semua kalau ada yang bertanya, bagaimana ya? Allah Taala turun bentuknya kayak apa ya? Bid'ah pertanyaannya. Yang wajib apa? Mengimani Allah Ta'ala turun ke langit dunia kapan? Sepertiga malam terakhir selesai. Nah, bagaimana turunnya? Wallahu a'lam. Apa mana turun? Turunnya hakiki yang sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Itulah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Kita lihat lagi. Kemudian berikutnya Allah Subhanahu wa taala eh, qala al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah wa qaluhu, ittabi'u ma Allah." ittaba'u allah. Kemudian mereka mengikuti perkara-perkara yang membuat Allah taala murka. Marah sudah selesai, murka sekarang. Paham ya? Sifat yang bisa dikatakan lebih tinggi daripada marah, murka, sangat murka. Nah, ada juga bagi Allah taala. Paham ya? Tapi sifat-sifat seperti ini para ulama menyebut dengan sifat apa? Al-muqabalah. Sifat yang bentuknya muqabalah membalasi. Mereka bikin perkara-perkara yang bikin murka, Allah Taala murka pada mereka itu loh. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Ayo, sebagian mereka dari kalangan ahli bid'ah ad-dhalal enggak mau mereka mensifatnya sifat tercela. Kenapa kita nisbahkan kepada Allah taala? Kita katakan, "Nah, barakallahu fikum, sifat bagi Allah taala semuanya sempurna. Enggak ada sedikit pun kekurangan di dalamnya." Kita lihat penjelasannya. Qala Asy-Syaikh Shalal Fauzan asbahullah fi hadhihi al-ayati musifallahu bi annahu yaskhut. Naam. Di sini dalam ayat yang mulia ini Allah Taala disifati bahwasanya Allah Taala itu apa? Murka. Wasohot na'un minal ghadab, ya kan? Murka itu eh, termasuk salah satu jenis daripada marah. Marah mungkin, murka lebih besar lagi. Paham ya? Si fulan murka. Marah dia tapi lebih lebih dahsyat daripada sekedar marah. Paham ya? Makanya sebutan sini Nah, barakallahu fikum salah satu jenis daripada nah marah. Dzalika bi muttaba'u ma askhatallaha wa karihu ridwanah fa ahbata amalahum. Yang demikian itu dikarenakan mereka mengikuti perkara-perkara yang Allah Taala bikin murka dan akhirnya mereka benci terhadap terhadap apa? ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hancurlah Allah Taala menghancurkan amalan-amalan mereka. Walladhi yuskhitullahu jalla wa ala wa wal ma'asi wal kufur wa penting ini yang membuat Allah Ta'ala murka adalah apa? Kemaksiatan-kemaksiatan. Kekufuran, kemudian kesyirikan. Inilah perkara yang bikin Allah Ta'ala murka. Kadangkala antum saksikan. Di suatu tempat dihancurkan. Datang musibah tiba-tiba. Banjir, banjir, bencana alam misalkan. Sebabnya apa? Karena kemaksiatan yang di dalamnya. Hah? berjudi, kemudian kesyirikan, nyembah berhala, minta berbatuan, minta berkuburan, Allah Ta'ala apa? Allah Ta'ala hancurkan. Oh, murka dengan perbuatan perbuatan kemaksiatan dan kekufuran dan kesyirikan. Fallahu Yusuf Fallahu Yusuf bi annahu yaskhut ala a'da'ih wal mukhalifin li awamirih. Maka Allah taala disifati bahwasanya Allah taala itu murka terhadap musuh-musuhnya wal mukhalifin li awamirih dan orang-orang yang menyelisih perintahnya al murtakibina lima nahaa anhu dan orang-orang yang mereka terus-menerus melanggar perkara-perkara yang telah larang. Labi sama qaddamat lahum anfusuhum an sakhitallahu alaihim wa fil adabihum khalidun. Alangkah jeleknya apa yang mereka persembahkan yang dipersembahkan oleh diri-diri mereka. yang membuat apa Allah murka kepada mereka dan mereka pun kekal di dalam azab Allah Taala. Hati-hati. Perkara kemaksiatan kita berupaya semaksimal mungkin minta perlindungan kepada Allah taala karena kemaksiatan itu sangat berbahaya sekali merusak hafalan manusia yang mungkin antum atau kita semuanya merasakan bagaimana kalau kemaksiatan itu telah hingga pada diri kita naudzubillah min dzalik bisa merusak hafalan yang semula hafalannya lancar Masya Allah kemudian rusak sebabnya karena kemaksiatan Nah barakallahu fikum sampai-sampai dinukilkan kisah siapa itu Al Imam Syafi'i ketika mengadu kepada Imam Waqi Imam Waqi na barakallahu fikum rahimahullah beliau mengatakan syakautu ila waqi'in suhafdi aku mengadukan kepada Imam Waqi tentang jeleknya hafalanku Imam oh, Syafi'i padahal enggak sembarang Imam Syafi'i terkenal beliau eh, beliau menghafal Muwatta Malik bayangkan Imam Syafi'i nah eh, Kemudian beliau mengatakan, aku mengadukan tentang jeleknya hafalan kepada Imam Waqi. Fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Imam Waqi mengarahkan aku untuk meninggalkan kemaksiatan. Ternyata sebabnya kemaksiatan. Hati-hati. Kemaksiatan itu macam-macam. Eh? Berkata bohong, tidak jujur, dusta. Nah, barakallahu fikum, menipu manusia. Eh? Kemudian banyak eh? perbuatan-perbuatan kemaksiatan. Nah, kemudian apa? Perzinaan masuk juga dalam kemaksiatan. Hati-hati. Nah, Kita lihat apa yang kata Imam Waqi' tadi? Wa qala alam bi anna al-ilma nurun wa nurullah la yu'tahu lil 'asi. Semakna dengan yang kami nukilkan tadi. Artinya apa? Ketahuilah, ilmu itu adalah cahaya. Dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang berbuat kemaksiatan. Nauzubillah min dzalik. Semoga kita dilindungi, dilindungi oleh Allah taala agar nam terjauhkan dari kemaksiatan ini kan berbahaya sekali mempengaruhi hafalannya. Naam, syahidnya di sini Allah taala itu murka kepada orang-orang yang memang layak dan berhak untuk dimurkai. Allah musta'an. Kita lihat, wal makhluq yasqut aidan walakin la tashabuha baina as-sukhtil khaliq was-sukhtil makhluq. Masyaallah. Makhluk juga murka, tapi enggak ada kesamaan antara murkanya pencipta dan murkanya makhluk. Wa in syarakat hadis sifat fil lafadz washtarakat fil ma'na sama. Walaupun sama sifat ini dari sisi lafaz dan sama dari sisi makna. Apa kaidahnya tadi itu? Sama Nam sama dari sisi nama tidak mengharuskan sama dari sisi zat dan hakikatnya. Ini bagus sekali penjelasan ini. Nah, kata beliau Walaupun sama sifat tersebut dari sisi lafadznya dan sama dari sisi maknanya, lakinil kaifiyah mukhtalifatun tamaman. Lakinil kaifiyata mukhtalifatun tamaman. Akan tetapi kaifiyahnya berbeda 100%. Bainal khaliq wal makhluk antara pencipta dengan makhluk. Hadhi qa'idatun fi kulli sifat, ya kan? Ini adalah kaedah pada semua sifat. Kalau di sini masih mungkin terlalu lebar, panjang lebar Ambil yang sudah neringkaskan tadi dari itu. Paham ya? Al-ittifaqu fil asma la yastalzim al-ittifaq fil dzawati wal haqa'iq. Sama dari sisi nama itu tidak mengharuskan sama dari sisi zat dan hakikatnya. Selesai itu sebagai apa? Kaidah untuk semua memahami asma sifat. Selesai. Paham ya? Satu kaidah dipakai untuk semuanya. Karena kaidah dalam asma sifat banyak, bukan itu saja. Itu baru diantaranya. Naam. Kita lihat lagi berikutnya. Qala al-Imam Al-Qudamah rahimahullah, sekarang berkaitan masalah benci. Wa qalu karihallahu imbi'athahum. Allah taala benci terhadap perbuatan keterlambatan mereka. Paham ya? Nah, malas-malasan mereka yang mereka lakukan membuat Allah taala apa? Benci, enggak suka sudah dikumandangkan untuk perang, kami mempersiapkan kekuatannya, tapi mereka malah bermalas-malasan akan perlambat gerakan mereka. Enggak suka Allah Subhanahu Benci. Manusia ada enggak sifat benci manusia? Ada. Tapi ingat ya, sifat benci yang ada pada makhluk enggak sama dengan sifat benci yang ada pada Al-Khaliq. Kita lihat di sini. Qala Syekh Shalal Fauzan asbahullah. Kadzalika fi al ayati wasifallahu annahu yakrah seperti itu pula dalam ayat yang mulia ini Allah Taala disifati bahwasanya Allah Taala itu benci. Walau aradul khuruja la'addu lahu 'uddatan walakin karihallahu bi'asahum fasabbatahum wa qila q'udu ma'al qa'idin. Benci Allah Taala. Paham ya? Tabarakallahu fikum. Seharusnya mereka itu semangat mempersiapkan kekuatan, perbekalan. Nah, tapi Allah Taala benci. Kenapa benci? Karena mereka memperlambat diri gitu loh malas-malasan, enggak segera bangkit. Eh? Nah, barakallahu fikum Allah taala pun apa? Naam benci terhadap keadaan tersebut. Lau kharaju fikum mazadukum illa khabala. Ini orang-orang munafikun. Kalau mereka pun keluar bersama saf-saf kaum muslimin di dalam peperangan, itu tidak akan apa? Tidak akan menambah kekuatan orang munafikun. Kenapa? Sampai di tengah perjalanan pulang lagi. Seperti perang apa kemarin itu sudah kita lewati pembahasannya. Perang apa? Perang Uhud. Paham ya? Nah, barakallahu fikum sudah jumlahnya awal mulai seribu. ha? Begitu da, begitu berangkat, ya kan? Nah, barakallahu fikum ternyata mundur 300. Allah musta'an. Siapa yang ngompor-ngompor yang mana-mana sih? Kok mereka mau mundur itu? Ya salah satu tokoh mereka. Siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Allahul musta'an. Syahidnya barakallahu fikum. Nah, di sini Allah taala benci. Wa na'am, walau ad'u khilalakum yabghunakumul fitnah wa fiikum sam'una lahum wallahu 'alimun bidzalimin. Syahidnya di sini walakin karihallahu imbi'asahum. Karih. Kariha yakrahu. Paham ya? Nah, Allah taala benci Qala Syekh Shalal Fauzan sabahullah hadhihi fil munafiqin fi ghazwati Tabuk. Ini juga termasuk di antaranya. Perang Uhud juga sama keadaannya. Nah, ini adalah berkaitan masalah orang-orang munafikin ketika perang Tabuk. Enam lama nafal munafikun ketika orang-orang munafikun mereka pada mundur tidak ikut perang. Allah lil an Allah waladhi khalafahum wa akharahum. Allah Taala menjelaskan kepada kaum Muminin bahwasanya Allah, Allah Taala yang membuat mereka terlambat yang membuat mereka tidak ikut perang. Kenapa? Li'annahum law kharaju Hasala 'alal mu'minin minhum darar. Ini penting. Kenapa Allah Taala malah, malah membuat mereka itu terlambat, membuat mereka enggak jadi ikut perang? Karena kalau seandainya mereka ikut perang, justru nanti akan apa? Menimbulkan kerusakan dan bahaya bagi kaum ini. Paham ya? Nah, orang munafikun seperti itu, maju, pura-pura nyerang, kemudian ketika dibalas mereka mundur, yang kena kaum ini. Allah musta'an. Keadaan seperti itu. Walau aradul khuruj yakni lil ghazwi ma'ar rasul. Kalau seandainya mereka ingin keluar, keluar apa? Berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'addu lahu 'uddatan walakin karihallahu bi'athahum. Ai khurujahum. Allah taala benci ikutnya apa? Keluarnya mereka ikut perang. Siapa mereka ini? Orang-orang munafikun. Kenapa benci? Alasannya sudah kami sebutkan dari itu. Nah, fasad betahum 'anil khurud. Allah Ta'ala bikin mereka lambat karena sudah tahu keadaan mereka kalau ikut perang malah justru membuat keruh, membuat apa? renggang barisan kaum muslimin, membuat bahaya di tengah-tengah kaum muslimin. Nah, Allah Ta'ala bikin mereka apa? Naam lambat wa dan Allah Ta'ala bikin mereka malas. Paham ya? Seperti itu. Nah, wakilak qila ma'al qa'idin. Duduklah kalian bersama orang-orang yang duduk. Summa bayyana al-mafasid fi khurujihim kemudian Allah telah jelaskan kerusakan-kerusakan yang ada pada mereka kalau seandainya ikut berangkat perang. Faqal law kharaju fikum ma zadukum illa khabala law ad'u khilalakum al fitnata wa fikum sam'una lahum wallahu alimun bidzalimin. Ini keadaan mereka seperti itu. Kalau ikut berangkat perang ya ujung-ujungnya seperti ini. Malah membuat apa? Keruh kaum muslimin, nah membuat kacau kekuatan kaum muslimin. Bayyana Allah Subhanahu al-mafasid allati tatarattab ala khurujihim ma'al muslimin lil ghazwi. Allah taala menjelaskan kerusakan-kerusakan yang akan ditimbulkan manakala mereka ikut keluar berperang bersama kaum muslimin itu. Annahum yuqi'una nam asyqaq bainal muslimin. Mereka itu akan menimbulkan apa? Menimbulkan perpecahan permusuhan antara kaum muslimin. Bayangkan, ikut perang tapi ternyata apa? Merusak kekuatan yang ada di saf barisan kaum muslimin. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Bayangkan peperangan yang yang sering disebutkan contohnya ketika perang Uhud tersebut. Sudah seribu berangkat. Lawannya bukan sembarangan. Lawannya berapa kemarin? Tiga ribuan. Bayangkan itu. Sudah sampai di perjalanan malah pulang lagi. 300. Bersama Abdullah bin Ubay bin Salul. Allahul musta'an. Naam. Kita lihat lagi. Ikhwan fi din wa akhwati fillah, a'azzani wa azakumullah wa barakallahu fikum wa annahum yuriduna iqa'al fitnah dan mereka ingin menimbulkan fitnah di tengah-tengah kaum muslimin itu. Mungkin dengan cara apa? Mengadu domba, menakut-nakutin. Kalau kamu maju nanti terbunuh. Cukup kamu lari saja misalkan. Membikin orang itu apa? Nah, enggak semangat lagi. Ini terjadi ketika dulu kita di Damaj, perang melawan Syiah Rafidhah, ini kisah saja, tapi kisah nyata. Sebagian mereka orang-orang yang e, tertipu dari kalangan orang-orang awam yang masih e, senang dengan keadaan Syiah. E, nah, barakallahu fiikum. Mereka seperti itu. Ayo siapa yang keluar? Hubungi nomor sekian-sekian. Keluar Damaj itu. Posisi perang bayangkan. Nah, kita katakan mereka mirip dengan orang-orang munafikun. Nah, Allah musta'an. Seperti itu keadaannya. Dan memang, memang terjadi banyak dari kalangan saudara kita, ikhwah kita yang mungkin terpancing atau mungkin mereka lemah imannya. Ya, keadaan orang-orang munafikun kalau berada di tengah-tengah peperangan seperti itu, membuat kekuatan kaum muslimin melemah. Kalaupun tidak seperti itu, membuat bagaimana caranya bercerai-berai, enggak bersatu. Allahul musta'an. Kita lihat lagi. Wa tafriqul kalimah ya kan? membuat nam suatu kalimat, suatu kata yang satu menjadi bercerai-berai. Paham ya? Maju akhirnya menjadi apa? Ada yang mengatakan mundur, maju. Eh, bayangkan itu. Allahul musta'an. Wa anna minal muslimin man yastami' lahum. Bahwasanya ada dari kalangan kaum muslimin yang mau dengar ucapan mereka ini. Wa ta'assar bi kalamihim dan tertipu, terpengaruh dengan ucapan mereka. Wa yusaddiquhum dan membenarkan mereka. Bayangkan. Karena orang-orang munafikun Orang-orang jahat itu nggak semuanya nggak semuanya ucapannya nggak bisa dipahami, bahkan mereka kadang lisannya itu tajam, pandai bicara, pandai ngomong, pandai mengelabui orang. Salah satu contoh saja, tokoh kelompok sesat yaitu kelompok Mu'tazilah. Hah? Pemimpinnya dikenal dengan Wasil bin Atha Al-Ghazzal. Wasil bin Atha Al-Ghazzal itu kalau bicara luar biasa dia. Hah? Berbicara luar biasa orang nah kalau fikum eh, tertipu, tergiur dengan ucapannya. Eh, lisannya luar biasa tapi sayangnya dalam keadaan demikian tidak bisa mengucapkan huruf apa? Ra. Huruf ra enggak bisa antum bisa? Ewa. Gimana? Ewa. Jangan keliru ya. Ini enggak bisa ra, enggak bisa. Nah, atau al ghazal ini, Allahul musta'an. Jadi yang namanya orang-orang sesat Orang-orang munafik itu yang pandai bicara banyak itu loh. Jangan makanya jangan sampai kita merasa heran kok banyak orang yang tertipu dengan hizbiyun ya. Kok banyak yang ikut padahal jelas-jelas kelompok hizbiyah misalkan. Karena tidak ada satupun pemimpin dalam suatu kebatilan melainkan ada pengikutnya, pasti sudah itu. Ingat, Indonesia ini tidak kalah. Dulu pernah ada seorang wanita ngaku nabi. Pernah dengar atau? Perempuan lagi ngaku nabi, itu ada pengikutnya enggak? Ada, bayangkan itu. Jadi yang namanya ahlu batil, orang pemegang kesesatan, udah benar-benar sesat, kita yakin itu sesat, pengikutnya masih ada gitu loh. Karena apa? Karena yang namanya syaitan, iblis laknatullah alaih itu enggak akan habisnya untuk apa? E, mencari celah agar Bani Adam terjerumus dalam neraka sa'ir. Allahul musta'an. Lihat ini. Fallahu jalla Alam ala mana'ahum minal khuruj hikmatan minhu subhanahu wa ta'ala Allah taala melarang mereka untuk tidak ikut perang karena hikmah dari Allah taala tujuan yang sangat mulia. Kenapa? Karena kalau ikut perang bikin rusak, bikin perpecahan, merusak persatuan. Itulah keadaan orang-orang munafikun. Kalau orang-orang munafikun di saf lingkupan yang paling sempit atau dalam artian paling khusus di tengah-tengah ahlu sunnah, merusak ahlu sunnah. Membuat renggang ahlu sunnah Paham ya? Nah, kalau bersama ahli sunnah, masya Allah senyum-senyum, nampakkan doirnya bersama ahli sunnah. Tapi kalau di luar sana, hmm, mencaci maki, menghina ahli sunnah itu ter, eh, ter, ter, ter, eh, tertinggal apa? Tertinggal zaman, ketinggalan zaman katanya. Ahli sunnah itu nggak ngikutin eh, perkembangan di luar, nggak paham fikul wakil katanya. Kenyataan-kenyataan di luar nggak paham, Palestina itu nggak ngurus katanya. Ngajak-ngajak, tapi kalau depan ahli sunnah, ahlu masya Allah ya, rajin-rajin ya belajarnya. Ini hati-hati dikenal dengan dul wajhain, orang yang memiliki dua wajah, memiliki dua kartu, Telkomsel dan Indosat. Paham ya? Nah, maksudnya bagaimana? Di tengah-tengah alusunah dia nampakkan bersama Ahlussunnah, tapi kalau di luar sana menghabisi alusunah itu loh, ngajak-ngajak. Eh? Allahul musta'an, hati-hati. Inna Nah, kalau syarrun nas 'indallah dul wajhain. Ya'ti ila haula biwajhin wa ila haula Sesungguhnya sejelek-jelek manusia di hadapan Allah Ta'ala adalah orang yang memiliki dua wajah. Datang ke musuh dengan satu wajah, datang ke kaum muslimin mukminin dengan wajah yang lain. Hati-hati. Upayakan kita punya prinsip yang satu. Kokoh, satu wajah, yaitu Al-Quran was sunnah. Ala fahmi salafil ummah. Seperti itu, barakallahu fikum. Itu sekedar selingan. Berkaitan masalah apa? Masalah keadaan orang-orang munafikun yang, yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Asy-syahid minal ayat kata beliau, inti daripada ayat ini kata beliau, karihallahu imbi'asahum. Allah taala benci. Nah, barakallahu fikum, benci keadaan mereka. Eh, benci keterlambatan mereka. Naam, benci perbuatan amalan mereka. Fa fihi anallahu yakrah ba'dal a'mal wa yakrah ba'dal ashkhas. Di sini ada pendalilan bahwasanya Allah Taala benci terhadap sebagian amalan-amalan dan benci terhadap sebagian orang. Wal makhluk yakrah aidan, makhluk juga benci. Ya enggak? Antum kita semuanya ketika melihat sesuatu yang tidak baik benci enggak? Benci enggak suka. Tapi ingat, sama-sama nama lafadznya benci tapi beda hakikatnya. Naam, dengan sifat benci yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Walakin ma'al farq Walakin ma'al farqi baina karaha baina karahatul makhluk wa karahatul khaliq subhanahu wa ta'ala kasair sifat masyaallah. Akan tetapi bersamaan perbedaan yang sangat besar antara bencinya makhluk dan bencinya sang pencipta ya Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti sifat-sifat yang lainnya. Jadi ingat-ingat ya, kaedah tadi jangan lupa ya. Apa kaedah tadi? Ah Hasan, Nah, nama bisa jadi sama, tapi hakikat pasti berbeda. Seperti itu ya. Naam. Sekarang contoh saja, ya. Madu. Paham ya? Madu sama-sama namanya apa? Madu. Tapi yang ini madunya ori asli. Paham ya? Yang satunya ini madunya ada campuran. Paham ya? Naam. Kemudian sama-sama namanya madu tapi hakikatnya berbeda. Ini contoh aja. Paham ya? Nah, ada orang penjual bakso, Si A penjual bakso, si B juga penjual bakso, sama-sama bakso namanya, tapi yang ini bakso eh, sapi, daging sapi, yang ini bakso daging ayam misalkan. Hakikatnya berbeda kan? Berbeda. Itu contoh aja. Biar semakin melekat dan paham ya. Nah, kita ambil satu lagi. Qala al-Imam Ibnu rahimahullah, bagian atas itu, wa minas sunnah dan dalil dari as-sunnah mengenai nama-nama dan sifat-sifat Allah taala qaulun nabi sallallahu alaihi wasallam itu sabda Rasulullah SAW yang zilu rabbuna kullalailatin ila samai dunya ini penting Rabb kita turun setiap malam ke langit dunia kabar kapan itu turunnya sepertiga malam terakhir Hah? ini dorongan untuk kita semuanya di saat-saat tersebut upayakan bisa bangun malam paham ya bangun malam untuk melakukan qiyamul lail salat malam karena di saat tersebut Allah taala ketika turun, nah disebutkan dalam hadis memberikan tiga jaminan. Tiga jaminan gak sembarangan. Tiga jaminan ini harus upayakan kita bisa mendapatkannya karena sangat apa? Sangat nah barakallahu fikum kehilangan kalau kita tidak bisa mendapatkannya. Karena sepertiga malam terakhir itu dalam sehari semalam tidak terulang dua kali. Hanya sekali saja sepertiga malam terakhir. Sehingga dengan malas-malasan ya bangun ini berlaku untuk semuanya, mau santri atau yang di luar bersama keluarganya, saling bahu membahu, tolong menolong. Misalkan suami istri minta tolonglah sama istrinya itu bangunkan atau suami bangunkan istrinya. Paham ya? Karena ini perkara besar. Eh? Kalau dia bisa mewujudkannya, insya Allah biidznillah anda merasakan. Walhamdulillah, eh, sebagian kita dan mungkin kita semuanya sudah merasakannya. Bagaimana bukti dan kasihnya daripada nah barakallahu fikum bangun di sepertiga malam terakhir dan berdoa kepada Allah taala. Karena doa tersebut dikabulkan situ. Pertama, man yas'aluni fa'utiyah. Siapa yang mau minta kepada aku aku beri. Itu Allah Taala jamin. Bukan malaikatnya Allah Taala. Langsung. Yang kedua, man yastaghfiruni fa'akhfirullah. Siapa yang mau minta ampun kepada aku aku ampuni, bayangkan. Yang ketiga, man yad'uni fa'astajibalah. Siapa yang mau berdoa aku, aku kabulkan. Tiga jaminan. Karena jam sepertiga malam terakhir itu jam yang bagaimana Hasan biasa. Orang-orang ngapain biasanya? Tidur, nyenyak. Paham ya? Kalau dia nggak punya keimanan yang kuat, selimut yang dia eh, tutupkan ke badannya sangat berat untuk dia apa? Untuk dia singkap berat sekali. Paham ya? Nah, dan ini terjadi dalam artian beratnya ini bagi orang-orang yang keberatan. Paham ya? Jadi upayakan kita harus mampu Ha, sepertiga malam terakhir, qiyamul lail, salat malam, enggak usah banyak-banyak tapi continue. Continue ini penting. Suatu ketika Nabi kita Muhammad alaihi wasallam beliau menasihatkan kepada Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, "Ya Abdullah, la takun misla fulan, kana yakumul lail fataraka qiyamul lail." Wahai Abdullah, kamu jangan seperti simpulan itu. Dulu salat malam, akhirnya sekarang meninggalkan salat malam. Jadi walaupun sedikit continue. Eh, jangan pernah dilupakan. Ya, dalam artian hukumnya enggak wajib, sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan, eh, tapi upayakan kita sebagai seorang sunni salafi harus bisa menjadi contoh. Qiyamul lail salat malam, bangunkan keluarga kita. Istri kita pun bangunkan ketika eh, nah pada waktu-waktu dia untuk sholat misalkan. Agar ada apa? Ada semacam enam perkembangan di dalam rumah tangga. Eh, seperti itu. Nah, kalau di ma'ahad di pondok jelas ya ada adzan pertama, membangunkan, bangun, segera salat walaupun tiga rakaat. Tiga rakaat bisa langsung witir semuanya atau dua rakaat salam witir atau rakaat bisa juga. Faham ya? Nah, barakallahu fikum intinya continue tadi itu. Eh, ahabbul a'mal ilallah Allah azza wa jalla apa? Madawa ma'alaihi sahibu wa il qalla. Amalan yang paling Allah cintai itu amalan yang pelakunya itu kontinu walaupun sedikit. Walaupun tiga rakaat antum kontinu jauh lebih baik daripada antum awal awal kali melakukan sebelas rakaat besok enggak salat lagi. Faham maksudnya ya? Berdoa ya Allah, minta doa kebaikan dunia dan akhirat. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Kita lihat hadisnya biar tambah jelas. Qala Asy-Syaikh Shalal Al-Fauzan asbahullah, hadzal hadits sahih fi nuzul Ini atau hadis sahih ini berkaitan masalah turunnya Allah taala ke langit dunia. Kapan turunnya? Sepertiga malam terakhir. Nah, yang turun Allah taala atau malaikatnya? Allah Subhanahu wa taala turun nam ke langit dunia dengan turun yang hakiki, yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Memberikan berapa jaminan tadi? Tiga jaminan kita baca hadisnya biar terbaca jelas. Hadithun masyhurun ja'a min iddati turuq an jama'atun sahabah hadis yang masyhur datang dari berbagai macam jalan dari sekumpulan sahabah nah di sini artinya walaupun enggak disebutkan nama sahabatnya antum enggak perlu bingung karena kaidah dalam ilmu shalah sudah kita pelajari belum kemarin kalau nama sahabat enggak disebutkan antum enggak boleh mencurigai semua para sahabat itu udul paham ya apa kaidahnya masih ingat kaidahnya enggak masih ingat kaidahnya apa itu Naam ahsan. Jahalatus sahabah la tadur. Jahalatus sahabah la tadur. Majuhulnya sahabat enggak diketahui namanya itu enggak membahayakan. Karena sahabah kulluhum udul. Li'anna sahabah jami'uhum udul. Karena para sahabat semua mereka memiliki sifat udul, sifat adalah. Mereka semuanya udul. Apa itu adalah? Masih ingat juga antum? Apa itu adalah? Mustaqim sirah. orang yang memiliki jalan hidup yang lurus. Riwayat hidup yang lurus. Seseorang dikatakan memiliki jalan hidup yang lurus, riwayat hidup yang lurus itu bagaimana? Apakah nggak punya dosa sama sekali? Itu pengertian yang batil. Nggak ada orang yang nggak punya dosa sama sekali. Karena ada yang mendefinisikan adalah itu orang yang tidak punya dosa sama sekali. Nggak ada kan yang orang yang maksum kecuali Nabi dan Rasul. Itu. Paham ya? Tapi definisi mustaqim mustirah Orang dikatakan jalan hidupnya lurus, riwayat hidupnya lurus itu yang bagaimana? Naam, yastanib 'anil kaba'ir wa lam yusir 'ala as-saghair. Orang dikatakan memiliki sifat adalah huwallazi yastanib 'anil kaba'ir wa lam yusir 'ala as-saghair orang yang menjauhkan diri dari dosa besar dan tidak terus-menerus di atas dosa kecil. Itu memiliki sifat adalah namanya. Mahfum insyaallah ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Ini sekedar selingan biar nggak timbul pertanyaan gitu ya. Ini sekelompok dari kalangan sahabat siapa ya mereka ini? Majhul ini ya. Berarti dia gagal paham. Belajar mustalah dulu, di mustalah dijelaskan. Paham ya? Nah, walaupun enggak disebutkan nama sahabat, kalau sahabat enggak usah curiga sudah. Sahabat itu amalannya besar, Antum bersedekah sebesar gunung Uhud emas. Eh, emas sebesar gunung Uhud. Antum sedekahkan itu nggak bisa menandingi sedekah mereka. Tidak satu raupanya, tidak plus setengahnya bayangkan. Ma balagha mudda ahadihim wala nasifa. Satu raupanya itu nggak nggak bisa setara dengan sedekah mereka tidak plus setengahnya. Itu padahal sebesar gunung Uhud emas bayangkan. Jadi nggak jangan pernah kita mencurigai atau mencaci maki atau menghina sahabat walaupun nggak disebutkan namanya ingat-ingat kaidahnya Jahat sahabah la tadur. Tidak diketahui namanya sahabat itu tidak berbahaya. Kalau generasi berikutnya tabi'in baru cari siapa nabi ini nih? Fikoh atau tidak? Ya enggak? Kalau generasi berikutnya ajbat tabi'in baru dicari. Dicek lagi sanatnya siapa sebulan bin fulan. Fikoh atau majhul atau bagaimana keadaannya. Tapi kalau sahabat, hati-hati. Eh? Rasulullah sampai mengancam itu ya. Mengancam orang yang mencari maki siapa? para sahabat. Ancamannya apa? Laknat eh, man sabba ashabi fa alaihi la'natullah. Man sabba ashabi fa alaihi la'natullah wal malaikah wan nas ajma'in. Barang siapa yang mencaci maki para sahabatku, maka dia mendapat laknat Allah, laknat malaikat dan laknat semua manusia. Ngeri. Naam. Kita lihat sini hadisnya. Yang zilu rabbuna ila sama'id dunya kullalailatin hina yabqa sulutul lail al-akhir. Rabb kita, Rabb kami turun ke langit dunia setiap malamnya ketika atau menjelang sepertiga malam terakhir. Nah, ini ingat-ingat tidak terulang dalam sehari semalam dua kali. Paham ya? Nah, hanya sekali itu dimanfaatkan, nah, Jangan sampai terluputkan. Insya Allah semuanya bisa dikondisikan. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ketika ditanya tentang orang yang nggak pernah salat malam sama sekali atau istilahnya nggak pernah salat malam, Beliau sampai mengatakan rajulun su, laki-laki yang jelek. Karena salat malam itu perkara yang nambah barakallahu fikum perkara yang apa? nambah barakallahu mulia, perkara yang bagus. Nah, termasuk apa? Termasuk perbuatannya para salaf. Nah, seperti itu. Fayaqul, kemudian Allah Taala mengatakan hal man hal min sa'ilan fa'utiya? Apakah ada orang yang minta aku beri? Hal min mustaghfirin fa'afirullah? Apakah ada orang yang minta ampun aku ampuni? Masya Allah. Hal minta ibn faatu alaih. Apakah ada orang yang bertobat aku berikan taubat kepadanya? Maksudnya diterima taubatnya tiga jaminan. Ini riwayat yang lain seperti ini. Minta diberi, minta ampun diampuni, bertaubat ya, diterima taubatnya. Tiga jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang kelompok orang-orang yang berada di barisan kelompok sesat dari kalangan Mu'tazilah dan juga yang lainnya Eh, Jahmiyah dan semisalnya, mereka enggak percaya. Yang turun bukan Allah katanya, siapa? Utusannya katanya. Siapa yang turun utusannya? Siapa utusannya berarti? Malaikat. Malaikat layak enggak ngomong seperti ini? Malaikat mengatakan, "Siapa yang minta aku beri? Yang minta ampun aku ampuni. Yang bertobat aku terima tobatnya." Ini kalau malaikat layak enggak ngomong seperti ini? Enggak layak berarti bukan malaikat, benar-benar Allah Subhanahu wa taala. Allah musta'an. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah. Kita ambil dikit lagi ya. Walidzalika yustahab an yakuna al-insan fi hadhihi as-sa'ah. Oleh karena itu disunahkan nah barakallahu fikum untuk seorang di jam-jam seperti ini, ay fi thulutsil lail al-akhir, yaitu pada sepertiga malam terakhir, an yakuna mustayqidan yad'u jalla wa ala wa yatahajjad wa yastaghfir. Penting ini. Selayaknya sepantasnya pada sepertiga malam terakhir itu dia tuh sadar mustaqid, bangun Bangun, berdoa kepada Allah Taala, bertahajud. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Ambillah sebagian malam itu bertahajud sebagai amalan tambahan untukmu. Tahajud. Naam. Wa istaghfir dan minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ij'alu akhir salatikum bilaili witra. Jadikanlah akhir malam salat kalian itu witir. Witir itu paling sedikitnya satu rakaat. Rasulullah enggak pernah meninggalkan qiyamul lain ini ya. Salat witir ini ketika mukim, ketika musafir beliau melakukannya. Dua sunnah, dua salat sunnah muakkadah yang beliau lakukan, nah barakallahu fikum adalah ketika apa? Ketika na'am eh qiyamul lail salat witir dan juga ketika dua rakaat sebelum subuh. Dua rakaat sebelum subuh. Nah, kalau dia bangun malam seperti malam terakhir insyaallah bismillah nah biasanya apa? Biasanya nanti dua rakaat sebelum subuh pun dapat juga. Tapi kalau dia loskan bablas langsung itu, Jam 8 pagi baru bangun. Nah, sudah enggak dapat salat malam, enggak dapat dua rakaat sebelum subuh, subuhnya pun terlambat, hindari. Sesibuk apapun kondisikan waktunya gitu loh. Paham ya? Nah, orang mungkin punya kesibukan beda-beda, tapi kan orang bisa mengkondisikan. Ibadah lebih utama gitu loh ya. Nah, barakallahu fikum karena apa? Eh, karena banyak para ulama, para asatidah nasihat yang sangat bagus. Kalau ngejar akhirat itu dunia pasti dapat. Tapi kalau dunia ini kejar belum tentu dapat akhiratnya. Nah, barakallahu fiik, seperti itu. Ini tiga jaminan Masya Allah. Kata beliau, hatta hatta yahuz ala hadil manqabal azimah sampai dia mendapatkan keutamaan yang sangat agung ini. Fa innahu waqtun ijabatin masyaallah. Maka sesungguhnya di sepertiga malam terakhir tersebut waktu dikabulkannya doa bangun berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal min sa'ilin Fa'utiyah, apakah ada orang yang minta aku beri? Bayangkan, nyari kan Allah Taala mencari apakah ada orang yang minta aku beri. Masya Allah. Hal min mustaghfirin fa'akhirullah, apakah ada orang yang minta ampun aku ampuni? Masya Allah. Hal min taibin fa'atuba alaih, apakah ada orang yang bertaubat aku terima taubatnya? Masya Allah. Seperti malam terakhir. Fa'idha wafakal abdu hadis sa'ah, maka apabila seorang hamba mencocoki jam ini, Jam berapa tadi? Sepertiga malam terakhir sekitar jam 3, setengah empat masih masuk juga. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, intinya sebelum terbitnya fajar Ya Yatadarra' baina yadir baina yaday rabbih. Dia benar-benar apa? Yatadarra' merengek, tunduk berdoa di hadapan Rabbnya. Ingat-ingat, termasuk salah satu orang yang akan mendapatkan naungan di suatu hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah taala, siapa di antaranya? wa rajulun khalian afadat aina. Orang yang berzikir kepada Allah sendirian, berzikir, berdoa kepada Allah Taala sendirian sampai mengeluarkan air matanya. Biasanya sepertiga malam terakhir itu keadaannya bagaimana? Sunyi kan? Sunyi, sepi. Sehingga kadang dia berzikir, berdoa itu benar-benar ingat gitu ya. Yang mungkin antum merasakan, kita semua merasakannya bagaimana? Sepi, malam, sunyi, dengan teman suara jangkrik. Ya enggak? Jadi benar-benar lain rasanya. Berbeda ketika siang, sore sudah tercampur pikirannya. Tapi ketika seperti malam terakhir itu benar-benar masih kosong gitu loh ya. Nah, barakallahu fiikum sempatkan, sempatkan. Wa yastaghfir dan minta ampunan. Wa yas'al minta kepada Allah Ta'ala. Wa yatub ila Allah dan bertobat kepada Allah Ta'ala. Fa innallaha yu'tihi ma talab, masyaallah. Maka sungguhnya Allah Ta'ala akan memberikan apa yang dia minta. Bayangkan. Minta diberi. Eh, minta rezeki dikasih. Ingat-ingat, tapi kalau minta rezeki yang rezeki yang mana? Upayakan kita minta rezeki kebaikan dunia dan akhirat, dapat semuanya. Rezeki berupa keimanan itu yang paling kita nah, dambakan, yang paling kita nomor satukan. Paham ya? Jadi kita minta rezeki ya Allah, Allah marzukna ya Allah, berikanlah rezeki kepada kami, jangan bayangannya uang terus. Uang itu memang di antara rezeki, tapi yang paling utama rezeki berupa keimanan, kekokohan di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah. Nah, seperti itu barakallahu fiik. Naam. Kita lihat sini. Barakallahu fiikum karena agak panjang ya. Kesimpulannya, nah untuk melanjutkannya kita tunda pada pertemuan yang akan datang. Kesimpulannya, sepertiga malam terakhir ini jangan pernah kita luputkan. Kalaupun seandainya terluputkan untuk qiyamul lail, ganti witirnya boleh diganti di pagi hari atau siang hari tapi enggak boleh witir. Menjadi genap. Semula dia setor rakaat jadi dua rakaat. Tiga rakaat jadi empat rakaat. Faham ya? Nah, itu yang jelaskan para ulama karena tidak ada witir siang hari. Faham ya? Kesimpulannya, ketika dia mengupayakan untuk bangun pada sepertiga malam terakhir tersebut, jaminannya luar biasa. Dengan tiga jaminan tersebut, itu pun kita harus menghindar yang namanya penghalang untuk dikabulkannya apa? Doa. Makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, diberi makan dari harta yang haram. Itu semuanya apa? Penghalang untuk dikabulkannya doa. Walaupun dia sudah bangun sepertiga malam terakhir. Kalau tidak salah, bola alam di kitab ini kitab yang lainnya, Syekh Saleh Fauzan memberikan motivasi kepada kita semuanya. Contoh, kalau orang dipanggil untuk sholat qiyamul lail adzan pertama, Allahu akbar Allahu akbar, sangat berat untuk bangun. Paham ya? Padahal masalah akhirat, ibadah. Tapi kalau dikumandangkan kepada segenap santri misalkan atau kepada segenap ikhwah, eh, diharapkan untuk kumpul di Masjid Darut Taqwa. Akan ada pembagian harta pembagian uang. Eh, paling lambatnya jam 12 malam. Anak yakin datangnya berbondong-bondong, misalkan. Eh, taruhlah orang-orang awam lah, berbondong-bondong segera mendapatkan harta tadi itu. Bahkan belum jamnya datang duluan. Kalau orang seperti itu tabiat manusia kan, itu dunia dan harta gitu loh ya. Ini masalah ibadah. Upayakan kita ada dorongan dari diri kita. Nah, barakallahu fikum karena ibadah ini untuk menguatkan apa? Imanitas kita sebelum imunitas. Paham ya? Zaman sekarang Covid-19 ini andalannya ngapain? Menguatkan apa? Imunitas kan? Gemuk nanti jadinya. Kalau imunitas gak dikuatkan, kalau imunitas kuat insyaallah lah hilang kepanikan, hilang kecemasan, hilang kekhawatiran. Semangat ibadahnya karena dia merasa ibadah inilah yang mampu dengan seizin Allah taala menghilangkan, mengangkat wabah-wabah yang ada.